Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dengan mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam lanjutan alfiyah beliau yaitu wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma' ya bahwa isim-isim yang mu'rab itu adalah apa-apa yang selamat. Ya, selamat dari apa? Min syabahil harfi. Ya, selamat dari keserupaannya dengan huruf. Ya, jadi isim yang mu'rab ya, penjelasannya dalam bait ini adalah isim yang selamat dari keserupaan dengan huruf. Contohnya apa? Contohnya adalah arudin dan suma ya ardin dan suma. Ya yaitu ardin ya bumi atau tanah kemudian suma. Ya suma itu e, salah satu dialek dalam membaca ismun. Ya kemudian ya setelah beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala ya beliau memberikan judul untuk subbab ini. Ya, atau memberikan judul subbab untuk bait ke-18 ini yaitu Al-Mu'rabu minal Asma'i. Ya, jadi asy Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul subbab untuk bait ke-18 ini yaitu Al-Mu'rabu minal Asma'i. Yaitu isim-isim yang mu'rab. Kemudian beliau melanjutkan, Lamma faragha min dzikril asma'il mabniyati, ya, lamma faragha min dzikril asma'il mabniyati, ya, setelah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu selesai menyebutkan isim-isim yang mabni, wa qaddamaha li'annaha mahsuratun. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mendahulukannya. Ya, maksudnya mendahulukan penyebutan isim mabni dibandingkan penyebutan isim yang mu'rab. Sebabnya apa? Li'annaha mahsuratun. Karena isim mabni itu jumlahnya terbatas dibandingkan jumlah isim mu'rab. Karena itu yang sedikit Ya, penyebutannya didahulukan. Kemudian dzakarol asma al mu'rabata. Ya, jadi setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala selesai menjelaskan mengenai isim-isim yang mabni, kemudian beliau menjelaskan mengenai isim-isim yang mu'rab. Wahia khilaful mabniyati kama taqaddama. Dan isim yang mu'rab itu menyelisihi isim-isim yang mabeni. Kama takut ya, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Walismul mu'rabu naw'ani. Dan isim yang mu'rab itu ada dua macam. Al-awwalu yang pertama sahihun. Ya, yang pertama adalah isim mu'rab yang sahih. Apa itu isim mu'rab yang sahih? Wa huwa ma yadhharu i'rabuhu. Isim mu'rab yang sahih itu adalah isim yang i'rabnya itu tampak. Ya, i'rabnya itu tampak. Ya, artinya tanda i'rabnya itu dapat terlihat dengan jelas di dalam isim tersebut. Mithlu contohnya apa? Kitabin. Ya, kitabin itu adalah isim mu'rab yang sahih. Artinya karena huruf akhirnya itu huruf yang sahih, ya. Karena itu tanda yang i'rabnya jelas, yaitu kitabin atau kitabun. Ya jelas. Ya kitabun buku. Kemudian contoh yang lain darin atau darun. Ya rumah itu pun termasuk isim mu'rab yang sahih. Kemudian kolamun pena. Ini juga merupakan isim mu'rab yang sahih karena terlihat tanda i'rabnya yaitu mun atau min. Kemudian athani yang kedua, isim mu'rab yang kedua, mu'talun. Ya, mu'talun. Ya, apa itu yang disebut dengan isim mu'rab yang mu'tal? Wa huwa ma la yadhharu i'rabuhu. Isim mu'rab yang mu'tal itu adalah isim yang tidak tampak i'rabnya. Ya, isim yang tidak tampak i'rabnya. Bal yakunu muqaddaron. Ya, bahkan ya isim tersebut itu tanda i'rabnya itu muqaddar. Ya, diperkirakan. Mithlu contohnya al-fata ya al-fata pemuda. Ya, itu tidak terlihat tanda i'rabnya. Karena huruf terakhirnya adalah huruf illah, alif. Ya, dan alif itu tidak menerima harokat. Karena itu al-fata itu eh, baik dalam keadaan marfu ya, kemudian mansub dan majerur itu tetap seperti itu yaitu al-fata. Kemudian ya al pemuda, kemudian al Contoh yang kedua ya, al-qadhi. itu juga dalam keadaan marfu dan majerur itu i'robnya muqaddar ya diperkirakan. Karena ya itu ya berat diberi harokat dhammah. Ya atau kasroh. Karena itu dalam keadaan marfu dia tetap al-qadhi dalam keadaan majrur juga al-qadhi. Ya kan tapi kalau dalam keadaan mansub itu bisa al ya Kemudian contoh yang berikutnya Ya, Al-Qadhi tadi adalah hakim. Kemudian al-mustashfa. Al-mustashfa. Ya, rumah sakit. Maka al-mustashfa itu juga muqaddar. yang eh, I'rabnya. Karena huruf terakhirnya adalah huruf illah alif. Ya. Karena itu dengan sebab yang sama dengan al-fatah, dia tidak tampak tanda i'rabnya. Takulu, ya engkau katakan, al fata. Ya, telah datang seorang pemuda. Maka al-fata di sini marfu. Ya, marfu. Tapi tanda i'rabnya itu muqaddar. Ya, dommahnya muqaddarah di atas alif. Kemudian wa ra'aitul fata. Maka ya ra'aitul fata engkau atau saya telah melihat seorang pemuda maka al-fata di situ mansub sebagai maf'ulun bihi. Walaupun dia mansub, tapi dia tidak tampak jelas tanda i'rabnya. Ya, karena huruf terakhirnya adalah alif, ya, maka tanda i'rabnya adalah fathah muqaddarah di atas alif. Kemudian wa marartu bil fata. Ya, dan saya yang melewati atau berpapasan dengan seorang pemuda. Maka di sini al-fata itu majerur dengan huruf ba. Ya. Akan tetapi apakah tampak tanda jarnya? Tidak. Ya, maka tanda jarnya adalah kasroh ya muqaddarah yang diperkirakan di atas alif. Kemudian contoh yang lain adalah qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul innal huda hudallah. Ya, qul innal huda hudallah. Katakanlah, ya, sesungguhnya petunjuk, ya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Ya, kita lihat catatan kakinya. Ini surat Ali Imran ayat 73. Nah, kita kembali ke atas. Ya, fal ula mansubatun bi fathatin muqaddaratin. Ya, ini yang menjadi syahidnya adalah perkataan huda. Ya, al-huda. Maka al-huda yang pada innal huda ya atau huda yang pertama yaitu innal huda itu mansub. Ya, mansub dengan fathah yang diperkirakan ya. Kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahan li'anna hasmu inna atau ha ismu inna. Karena al-huda yang pertama itu itu adalah isim inna. Dan kita mengetahui isim inna itu mansub. Ya, dan tanda mansub, tanda asalnya adalah fathah. Tetapi ini karena e, huruf terakhirnya alif, maka Al-Huda di sini mansub dengan fathah muqaddarah. Kemudian wathaniyatu marfu'atun li'annaha khobarun li'inna. Ya. Adapun huda yang kedua ya, yaitu innal huda hudallahi. Nah, huda yang kedua itu marfu'. Ya, mengapa marfu'? Karena li'annaha khobarun li'inna. Karena huda yang kedua adalah khobar inna. Walam tadhar harokatul i'robi ala akhiril kalimati liwujudil alifi. Ya. Dan tidak tampak harokat i'rob di akhir kata tersebut, yaitu di akhir kata huda. Ya, yang pertama itu harusnya ada fathah, tapi fathahnya muqaddarah diperkirakan. Kemudian huda yang kedua itu seharusnya ada dommah Ya, karena marfu ya. Tetapi dommahnya diperkirakan. Ya, tapi walam tadhhar harokatul i'rabi ala akhiril kalimati. Ya, dan tidak tampak harokat i'rab di akhir kata tersebut. Mengapa liwujudil alifi? Karena adanya alif di akhir kata tersebut. Ya, kemudian kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahannya wahia la taqbalul harokata. Dan yang namanya alif itu tidak dapat menerima harokat. Ya, alif itu tidak bisa menerima harokat. Wasayati tafsilul qawli fihima insya'allahu ta'ala. Ya, dan nanti akan datang penjelasan yaitu akan datang rincian penjelasan mengenai hal ini insyaallahu taala. Ya, kemudian wa hadza ma'na qawlihi wa mu'rabul asma'i ila akhirih. Ya, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa mu'rabul asma'i ila akhirih ay innal mu'raba minal asma'i huwa ma salima min syabahil harfi. Ya, yaitu bahwa ya al-mu'raba minal asma'i ya annal mu'raba minal asma'i e, isim-isim uh, yang mu'rab huwa ma salima min syabahil harfi yaitu isim yang selamat dari ya, keserupaannya dengan huruf Ya, artinya dia tidak memiliki kemiripan dengan huruf. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya pada pertemuan sebelumnya. Sawa'an kana sahihan, ya, sama saja ya, baik isim tersebut itu adalah isim yang sahih, yaitu huruf akhirnya adalah huruf sahih, mithlu ardin, atau mithla ardin. Ya, Contoh yang sahih itu adalah arudin. Ya, karena huruf dot itu huruf sahih, ya. Maka ini adalah isim mu'rab yang sahih, Ya, artinya tampak tanda yang orobnya. Au mu'tallan. Ya, ataupun isim mu'rab tersebut mu'tal. Ya, mithla suma bidhammis sini. Ya, contoh uh, Isim mu'rab yang mu'tal itu adalah suma. Ya, suma. Suma itu dibaca dengan bidom misini, dengan mendomahkan huruf sin. Yaitu ihdal lughati filismi. Yaitu salah satu dialek dalam membaca kata ismun. Ya, karena ismun itu memiliki beberapa cara membaca. Ya ada ismun, kemudian ada usmun. Nah ini salah satunya adalah suma. huwa maqsurun bidalili qawli ba'dihim. Dan suma ini termasuk isim maksur. Ya, isim maksur. Isim maksur merupakan isim yang diakhiri dengan huruf alif. Ya, apa yang menunjukkan bahwa suma ini isim maksur? Yaitu dalilnya adalah qauli ba'dihim. Ya, ucapan sebagian orang Arab. masumaka ya, masumaka ai masmuka. Ya, siapa namamu? Ya, maksudnya masumaka artinya sama saja ai masmuka. Siapa namamu? Wa wajhud dalalati ya dan wajah dalalahnya ya wajhud dalalahnya sisi yang menjadi penunjukannya, yang menjadi dalilnya, annal alifa thabatat ma'al idhafati. Ya, yang menunjukkan bahwa suatu isim yang diakhiri alif itu adalah isim maksur, itu adalah alifnya tetap ada ketika dia diidhafahkan. Ya, atau ketika dia menjadi mudhaf, itu alifnya tetap ada. Ya, fadalla ala annahu maqsurun. Ya, maka jika suatu isim itu alifnya tetap ada pas, pada saat dia menjadi idhofah, maka itu adalah isim maksur. Ya, contohnya apa? Mithlu hadha fataka. Ya, contohnya adalah ini ya, adalah fataka, ya, pemudamu. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kemudian beliau kembali mengutip baik eh, bait dari Alfiyah Ibnu Malik rahimahullahu taala wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya ya dan fi'il amr dan fi'il madhi itu dimabnikan wa a'rabu mudhari'an in ariya ya dan fi'il mudhari' itu atau orang-orang Arab itu mengi'rab ya atau memu'rabkan fiil mudhari. Ya, jadi membacanya dengan mu'rab. Namun ada syaratnya itu in aria, yaitu jika fiil mudhari tersebut kosong. Kosong dari apa? Min nuni taukidin, ya min nuni taukidin mubashirin wa min, ya. Yaitu kosong dari nun taukid yang bersambung secara langsung. Kemudian nuni inathin kayaru'na manfutin. Dan juga jika isim atau maaf fiil mudhari tersebut itu ya kosong atau tidak bersambung dengan nun inaf. Ya, dengan nun inaf. Kayaru'na manfutin. Ya, contoh e, fiil yang bersambung dengan nun inaf adalah yaru'na. Ya, yaru'na. Maka yaru'na itu bersambung dengan nun inath yang di akhir itu. Ya, yaru'na. Ya, yaru'na ya, ya manfutin. Ya, artinya para wanita itu membuat takut manfutin. Orang yang terfitnah atas para wanita tersebut. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Ya, kemudian lamma dzakarul mu'raba wal mabniyya minal asma'i syara'a fi bayanil mabniyi wal mu'rabi minal af'ali ya, setelah atau sebelum itu uh, eh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan judul subbab untuk dua bait ini ya bait ke-19 dan ke-20 dengan al-mu'rabu wal mabniyu minal af'ali. Ya, yaitu fiil-fiil yang mu'rab dan mabni atau mu'rab dan mabni dari fiil-fiil. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan penjelasannya, lamma dzakaral mu'raba wal mabniya minal asma'i. Ya, setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan yang mu'rab dan yang mabni dari isim-isim atau setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan isim-isim yang mu'rab dan mabni syara'a fi bayanil mabni wal mu'rabi minal af'ali beliau memulai ya, penjelasan mengenai yang mabni dan yang mu'rab dari fi'il Kita lihat catatan kaki. I'lam annal i'roba aslun fil asma'i. Ketahuilah bahwa i'rob ya atau mu'rob ya, itu merupakan hukum asal dari isim. Dari hukum jadi ya hukum asal dari isim itu adalah mu'rob. <clears throat> ya. Mengapa dikatakan bahwa hukum asal dari isim itu adalah i'rab? Li'anna aktsaraha bal kullaha mu'rabun. Karena ya, kebanyakan dari isim, ya, bahkan seluruh isim, itu mu'rab. Ma'ada asma'an mahsuratan qalilatal adadi. Ya, kecuali isim-isim yang yang terbatas, yang sedikit jumlahnya. Ya, jadi ya, seluruh isim itu mu'rob, ya kecuali hanya sedikit saja, ya isim-isim yang terbatas jumlahnya. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wal bina'u aslun fil af'ali. Ya, dan mabni atau bina' itu merupakan hukum asal dari fi'il li'annaha kullaha mabniyatun. Ya karena fiil itu seluruhnya mabni. Illal mudari alladhi lam yakhlu minal bina'i fi ba'di halatihi. Ya melainkan fiil mudari yang tidak kosong dari kemabenian. Jadi sebagian keadaan-keadaannya. Ya, di sebagian keadaan-keadaannya. Kama sayat tadihul ana insya'allahu. Sebagaimana hal tersebut akan menjadi jelas, ya sekarang insya'allahu. Kemudian, wal af'alu thalathatun. Ya, dan fi'il itu ada tiga macam, atau ada tiga alifun yang pertama a ya atau kalau di cetakan dari Ibnu Jauzi al-awwalu yang pertama al-fi'lul madhi yang pertama adalah fi'il madhi wa yubna 'alal fathhi zahiran dan fi'il mabni itu maaf fi'il madhi itu mabni dengan fathah baik itu secara zahir Ya, artinya uh, fathahnya terlihat. Ya, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Kita lihat di catatan kaki itu pada surat Al-Isra ayat 81. Ya, maka di sini kita lihat ja'a Ya, jaa di situ fathahnya terlihat di akhir, yaitu di hamzahnya. Maka ini adalah yubna 'alal fathi zahiron. Yang mabni dengan fathah cara zahirnya. Au muqaddaron. Ya, atau bisa juga fathahnya itu muqaddar. Ya, artinya fathahnya eh, diperkirakan. Nahwu contohnya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abadih. Ya subhanalladzi asra bi'abadih. Yaitu maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya, ini kita lihat catatan kaki dalam surat Al-Isra ayat 1. Maka kita lihat fi'il maudhi asra ya asro yang dia itu mengikuti wazan af'ala maka seharusnya huruf terakhirnya itu adalah fathah eh, harokatnya ya akan tetapi di sini kita melihat huruf terakhirnya itu adalah alif ya asro maka kita tidak bisa memberikan harokat fathah pada alif maka dia mabni dengan fathah tapi fathah yang mukaddarah. Ya. Jadi sama-sama mabni dengan fathah. Ya kemudian kita lanjutkan wa yubna 'ala dhammi idza tasalat bihi wawul jama'ati. Dan fi'il maudi itu mabni dengan dhammah jika fi'il tersebut, fi'il maudi tersebut bersambung dengan wawul jama'ah. Ya, kita lihat ini ada catatan kakinya. Yara kathirun minan nahwiyina annal fi'lal madhiya la yubna 'ala dhammi. Ya, banyak dari ulama nahwu itu berpendapat bahwa fi'il madhi itu tidak dimabenikan dengan dhammah. Ya, jadi fiil itu tidak bisa mabni dengan dhammah menurut ya, pendapat banyak dari ulama nahwu. Ya. Bal huwa mabniyun 'alal fathi daiman. Bahkan fiil maudi itu mabni dengan fathah selamanya. Artinya selalu mabni dengan fathah sawa'an kana dhahiran au muqattaron. Ya sama saja baik fiil madhi tersebut atau fathahnya itu maaf ya. Sama saja baik fathahnya itu fathah yang zahir yang tampak ataupun muqaddar. Ya, fathahnya itu diperkirakan. Lalu tadi kalau pada contoh atau kalau ada fiil yang mabni dengan dhammah itu apa? Fadhammatu huna ya, maka dhammah yang ada di fiil madhi wa sukunu demikian juga uh, sukun yang ada pada fiil madhi nanti kita melihat ada fiil madhi yang mabni dengan sukun. Ya, maka dhammah maupun sukun tersebut laisat alamata bina'in ya maka dhammah dan sukun tersebut bukan tanda bina ya bukan tanda mabni bal hiya sabatil wawi was sukuni ya akan tetapi eh, dhammah tadi itu adalah untuk eh, menyesuaikan ya huruf wawu maaf ya ini berarti hiya sabatil wawi ya maka dommah itu untuk menyesuaikan huruf wawu. Ya, karena harokat yang sesuai dengan huruf wawu ya dommah. Kemudian wasukunu, adapun uh, sukun yang ada pada fi'il maudhi ya, nanti kalau ada pendapat mapeni dengan sukun misalnya, apa itu sukun di situ? Liman'i tawali arba'i mutaharrikatin fi kalimataini. Ya. Maka sukun yang ada pada sebuah kata atau sebuah fi'il maudhi itu adalah untuk mencegah berurutannya empat huruf berharokat. Ya, liman'i tawali arba'i mutaharrikatin fi kalimataini. Untuk mencegah berurutannya empat huruf yang berharokat dalam dua kata. Maksudnya bagaimana? Kita mengetahui bahwa uh, fiil madhi contohnya fa'altu. Ya, fa'altu. Ya, maka fa'altu itu terdiri dari dua kata, yaitu fa'ala fiil madhi dan tu domir. Ya, itu yang dimaksud dengan kalimat ini. Dan ya orang Arab itu tidak memberikan harokat apalagi empat harokat dalam dua kata. Misalnya jadi fa'alatu. Ya fa'alatu itu berarti empat harokat berturut-turut. Ya maka untuk mencegah hal tersebut, salah satunya disukunkan yaitu lamul fi'linya menjadi fa'altu. Ya ini ilal nahwu. Ya. Kalau orang Arab ya dahulu cukup menyebutkan akan tetapi ulama nahwu itu memberikan penjelasan alasan di eh, balik eh, penyebutan atau memberikan sukun di lamul fi'li tersebut. Ya. Kemudian wa ma dzakarnahu aisaru wa ashalu 'alal muta'allimin. Dan apa yang kita sebutkan di sini atau apa yang kami sebutkan di sini itu lebih mudah dan lebih sederhana bagi pelajar, ya penuntut ilmu. Artinya di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan itu menyebutkan ada fi'il madhi yang ma'beni dengan dhammah. Misalnya pada fa'alu, ya fa'alu, itu lamnya ma'beni dengan dhammah. Atau fa'altu, itu lamnya ma'beni dengan sukun. Yaitu aisaru wa ashalu, yang lebih mudah dan lebih sederhana bagi pelajar. Ya. Haitsu la dharara fihi. Ya, di mana hal tersebut ya tidak mengapa. Ya, artinya tidak memberikan perubahan makna. Kemudian wa taisiru fi hadzal ilmi matlubun. Ya, dan penyederhanaan atau memudahkan dalam ilmu ini yaitu ilmu nahwu itu merupakan sesuatu yang dituntut. Ya, karena ilmu nahwu itu sudah sulit ya. Dan banyak penuntut ilmu yang mengalami kesulitan dalam memahaminya. Maka penjelasan yang lebih sederhana dan lebih mudah itu adalah perkara yang dituntut. Ya. Kita kembali ke atas. Ya, ya jadi jadi wayubna 'ala idata idza tasalat bihi wawul jama'ati. Fi'il madhi itu mabni dengan dhammah ketika bersambung dengan wawu jamaah. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala qalu subhanak ya qalu subhanak yaitu mereka berkata maha suci engkau ya maha suci engkau kita lihat catatan kaki ini di surat Al-Baqarah ayat ya 32. Maka perlihatkan kolu di situ. Ya, kolu. Maka kolu di situ lamnya itu mabni dengan dhammah. Ya, mabni dengan dhammah. Kemudian kita lanjutkan wa yubna 'ala sukuni idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Dan fi'il madhi itu mabni dengan sukun. Jika fi'il madhi, fi'il madhi tersebut itu bersambung dengan domir rafa' yang berharokat. Ya, domir rafa' yang berharokat. Ya wa huwa ta'ul fa'ili. Ya, contoh domir uh, eh, rofa yang berharokat apa? Yaitu tak fa'il. Au nal fa'ilina. Ya, atau na yang menunjukkan fa'ilin. Yang menunjukkan pelakunya banyak, ya kami. Au nunun niswati. Ya, atau nun niswah. Itu adalah domir rofa yang berharokat. Ya kan, tak itu harokatnya ta, ti, dan tu. Kemudian na itu nunnya berharokat, dan nun niswah juga berharokat na. Ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa'idha khifti alaihi fa'alqih. ya, khifti alaihi عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ ya, Dan apabila engkau, ya wahai Ibu Musa, khawatir terhadapnya, yaitu terhadap Musa, maka ya jatuhkanlah dia, atau alirkanlah dia. Ya, kita lihat catatan kaki di surat Al-Qasas ayat ke-7. Maka perhatikan e, di sini khifti. Ya, khifti. Khifti itu fi'il madhi yang bersambung dengan eh, domir rofa yang mutaharrik, yaitu tak fa'il. Tak fa'ilnya yang mana? Yang ti itu. Maka karena fi'il khofa ini, ya khofa ini bersambung dengan e, tak fa'il yaitu ti, maka fa'nya itu mabeni dengan sukun. Ya, mabeni dengan sukun. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna hud inna hudna ilaik Ya inna hudna ilaik Ya kita lihat catatan kaki ini di surat Al-A'raf ayat 156 Ya yaitu ya sesungguhnya kami Eh, kembali kepada engkau ya, atau bertaubat kepada engkau. Maka perhatikan hudna di sini. Ya hudna asalnya adalah hada yahudu. Hada yahudu. Maka asalnya hada dia itu mabni dengan fathah. Tapi karena dia bertemu dengan domir rafa yang mutaharrik, yaitu na al-fa'ilin. Ya, na al-fa'ilin. Karena itu huruf dalnya itu atau lam fi'il menjadi uh, sukun yang menjadi hudna. Ya, kemudian e, wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ya dan uh, mereka yaitu istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Ya wa akhadna minkum mitsaqan Ya. Maka ya kita lihat catatan kaki bahwa ini adalah ya surat An-Nisa ayat ke-21. Maka kita kembali ke atas, perhatikan fiil akhadna. Ya, akhadna. Maka akhadna itu asalnya akhadha. Ya, akhadha itu fiil mawdi yang mabni dengan fathah. Tapi karena dia bertemu dengan nun, di sini adalah nun niswah, ya, maka huruf atau lamul fi'linya, ya, lamul fi'linya yaitu dhal, itu menjadi sukun. Maka itulah yang dimaksud ya penjelasannya dalam bab ini. Ya, kemudian fiil yang kedua ya tadi a ini jadi dua. Ya, berarti mungkin yang lebih tepat yang diciptakan dari Ibnul Jauzi. Ya, jadi bukan alifun tapi tadi al-awwalu. Kemudian yang kedua, athani, yang kedua, fi'lul amri ya fi'lul amri. Yang kedua adalah fi'il amr. Setelah fi'il madhi kemudian fi'il amr. Wa yubna ala ma yujazamu bihi mudari'uhu. Ya wa yubna ala ma yujazamu bihi mudari'uhu. Dan fi dan fi'il amr itu mabni. Ya mabni dengan apa atau apa tanda binanya ma yujazamu bihi mudari'uhu yaitu apa yang fiil mudhari itu jazm dengannya. Atau mudahnya, tanda mabni untuk fiil amr itu merupakan tanda jazm bagi mudhari fiil tersebut. Ya karena fiil itu memiliki mudhari dan amr, ketika amr itu dia mabni. Ya mabninya dengan apa? Dengan tanda jazm bagi fiil mudhari'nya. Ya, atau kita lihat catatan kaki ai tanzuru limudhari'i fi'lil amrilladhi ma'aka yaitu engkau ya melihat atau mengamati e, untuk fi'il mudhari bagi fi'il amr yang bersamamu saat ini ya misalnya kita ingin mencari tanda e, mabni untuk fi'il amr idrib ya idrib. Maka kita cari fiil mudhari'nya yaitu yadribu. Yadribu. Nah, yadribu itu majazumnya dengan apa? Yaitu dengan sukun. Ya, maka uh, eh, idrib itu mabni dengan sukun. Fama kana alamatul jazmi fil mudari'i fahuwa alamatul bina'i fil amri. Ya, maka apa yang menjadi tanda jazm bagi fi'il mudari'nya, maka itulah yang menjadi tanda bina untuk fi'il amrnya. Ya. Kita kembali ke atas. Fasukunu idha kana sahihal akhiri Ya. Maka tanda mabni bagi fiil amr itu sukun. Jika fiil tersebut adalah fiil yang sahih akhir, artinya fi, uh, huruf terakhir dari fiil tersebut adalah huruf sahih, bukan huruf illah. Nahwu contohnya apa? Yaitu imhad akhakan nasihata. Ya imhad akhakan nasihata. Ya, jadi imhad ya kita lihat di sini dari mahadha yamhadu. Maka mahadun nasihata itu maksudnya adalah akhlasaha. Ya akhlasaha. Maka ikhlaslah atau tuluslah dalam memberikan nasihat kepada saudaramu. Ya, maka perhatikan imhad itu dari mahadha yamhadu maka kita mengetahui bahwa mahadha yamhadu itu huruf terakhirnya adalah huruf sahih yaitu dot. Maka karena uh, eh, yamhadu itu tanda jazmnya adalah sukun, maka imhad itu mabni dengan sukun. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya, maksud dari imhab di sini adalah ai ij'alha kholisatan min kulli ma yashinuha Ya imhat itu ij'alha khalisatan min kulli ma yashinuha. Jadikanlah ya dalam hal ini nasihat itu bersih. Bersih dari apa-apa yang mencemarinya. Ya, artinya tuluslah dalam memberikan nasihat. Ya, kita kembali ke atas. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Qum fa'anzir. Ya, qum fa'anzir. anzir, berdirilah ya, atau bangunlah dan berikanlah peringatan. Ya. Maka perhatikan di sini ada dua fiil amr yaitu kum ya, kum dari qama yakumu maka kita mengetahui yakumu itu sahih akhir, maka tanda jazmnya juga sukun. Ya, dan anzir itu dari anzaro yunziru. Maka yunziru itu juga uh, jazmnya dengan sukun. Ya, karena itu sahih akhir. Ya, kita lihat catatan kaki itu dari surat al muddatsir ayat kedua. Kita kembali ke atas. Kemudian awita salat bihi nunul inafi Ya awita salat bihi nunul inafi Atau ketika fiil amr tersebut itu bersambung dengan nun inaf Nahwu contohnya utruknal isrofa. Ya utruknal isrofa. Maka asalnya dari utruk. Ya, utruk. Kemudian bertemu dengan nun inath, ya menjadi utrukna. Maka itu juga mabni dengan sukun. Ya utruknal isrofa, ya wahai para wanita tinggalkanlah sikap berlebihan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa aqimnas salah. Wa aqimnas salah. Ya, dan wahai para wanita, Ya, dirikanlah salat Kita lihat catatan kaki surat Al-Ahzab ayat 33. Maka ya, aqimna ya, ini dari aqoma yuqimu menjadi aqim. Ya, kemudian aqim ini bertemu dengan uh, nun niswah atau nun inath di sini, maka dia mabani dengan sukun. Wa yubna ala hadfin nuni idza tasalat bi akhirih aliful itsnaini. Ya dan mabni atau di dimabnikan dengan tanda dihapusnya huruf nun. Jika fiil amr tersebut itu e, bersambung dengan alif itsnain. Dengan alif itsnain. Atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, wa yubna ala hadfin nuni idza tasala bihi dhamiru raf'in sakinun wa huwa aliful itsnaini. Dan mabni dengan tanda dihapusnya nun jika bersambung dengan dhamir rafa' yang sukun yaitu alif itsnain. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Ya idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya. Ya pergilah kamu berdua kepada Firaun, ya sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, kita lihat catatan kaki ini pada surat Toha ayat ke-43. Ya, kita kembali ke atas. Ya, maka perhatikan idhaba di sini. Ya, idhaba. Ya idhaba itu dari zahaba yadhhabu. Ya dan asal dari idhaba karena untuk dua orang maka yadhhabani. Ya yadhhabani. Maka karena yadhhabani itu majazumnya dengan uh, eh, hadfun nun, ya dihapusnya nun, maka idhaba itu mabni dengan dihapusnya nun. Au wawul jama'ati Ya, dan contoh domir rofa yang sukun itu adalah wawul jamaah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, Hafidhu ala salawati, hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Ya, hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Ya, peliharalah kalian ya semua salat-salat dan peliharalah solat wusta. Yang kita lihat catatan kaki dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Ya, al-wusta yang dimaksud dengan al-wusta adalah ayil fudla. Ya, yaitu yang paling utama. Ya, ini isim tafdil untuk muannats al-fudla. Wal muradu biha salatul asri ala rajihi. Dan yang dimaksud dengan salat wusta itu adalah salat asar menurut pendapat yang paling kuat. Yang, yang rajih. Kita kembali ke atas. Ya. Au ya'ul mukhatabati atau sebelumnya ada hafizu Ya, hafizu Hafidhu merupakan fiil amr Ya, untuk hafadha yuhafidhu. Ya, dan asal dari hafidhu adalah tuhafidhuna. Ya, tadi maaf, yang benar tadhabani. Ya, tadi bukan yahabani tapi tazhabani Kemudian ini hafidhu itu adalah ya tuhafidhuna. Ya, maka di sini fiil tersebut, ya fiil tuhafidhuna itu eh, Tanda jazmnya adalah dengan dihapuskannya nun. Maka hafidhu karena bersambung dengan wawu jamaah, dia eh, mabeninya dengan dihapuskannya nun. Ya, kemudian au yaul mukhotobati. Ya, atau contoh domir rofa yang e, sukun itu adalah ya mukhotobah. Yaitu ya yang menunjukkan bahwa lawan bicaranya seorang wanita ya seorang wanita. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala Ya maryam qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya. Wahai Maryam, ya, e, taatlah kepada Robmu, ya, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, ini kita lihat catatan kaki bahwa ini ada dalam surat Ali, Ali Imran ayat ke-43. Kita kembali ke atas. Ya, maka perhatikan uqnuti, kemudian usjudi dan irka'i. Ya, maka itu semuanya adalah e, bersambung dengan ya mukhatabah. Misalnya kita ambil satu usjudi ya dari sajada yasjudu ya maka kita mengetahui asalnya adalah tasjudina tasjudina maka e, tanda jazmnya untuk tasjudina adalah dihapuskannya nun Kemudian wa yubna ala hadfi harfil illati idza kana mu'tallal akhiri. Dan fi'il amar itu mabni dengan dihapuskannya huruf illah jika fiil tersebut adalah fiil yang mu'tal akhir. Artinya uh, huruf terakhirnya itu adalah huruf illah. Nahwu contohnya ya. Ini seharusnya hamzahnya qata ya. Afshis salama. Ya afshis salama. Yaitu sebarkanlah atau sampaikanlah salam. Ya. Maka afshi ini asalnya adalah afsya yufshi. Ya, afsya yufshi. Ya. Maka kalau kita melihat fiil yufshi, yaitu tanda jazmnya adalah dengan dihapusnya huruf illah. Maka afshi, ya, afshi itu adalah fiil amr yang tanda mabeninya, yang mabeni, tanda mabeninya adalah dihapuskannya huruf illah. Wa minhu qawluhu ta'ala dan juga contohnya adalah firman Allah taala Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, yaitu serulah manusia kepada jalan ya Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ya, kita lihat catatan kaki ini ada di ya, surat Luqman ayat ke-17. Eh maaf. Yang surat An-Nahl ayat 125. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Maka perhatikan uda'u. Ya, uda'u. Uda'u itu dari da'a, ya yada'u. Ya, maka yada'u, ya fi'il yada'u, fi'il mudhari'nya itu uh, atau tada'u ya, itu fi'il tersebut itu majazum atau tanda jazmnya adalah dengan dihapuskannya huruf illah yaitu wawu. Maka uda'u di sini adalah fi'il amr yang mabni dengan tanda mabninya adalah dihapuskannya huruf illah. Wa qauluhu ta'ala dan juga firman Allah ta'ala wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya, dan eh, ya perintahkanlah manusia mengerjakan kebaikan dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Ya, maka kita lihat catatan kaki inilah yang tadi surat Luqman ayat ke-17. Maka perhatikan di sini wanha. Ya, wanha. Asalnya adalah naha yanha. Ya, naha yanha. Maka yanha ini atau tanha itu adalah eh, fi'il mudhari. Yang kalau dia dijazmkan, tanda jazmnya adalah dihapuskannya huruf illah. Wa qawluhu ta'ala, ya, dan juga firman Allah ta'ala, Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ya ya ayyuhan yutakillah, ya wahai nabi ya bertakwalah kepada Allah yang kita lihat catatan kaki ini pada surat Al-Ahzab ayat pertama. Ya. Maka perhatikan fiil amr ittaqi di sini, ya, ittaqi. Asalnya adalah ittaqo yattaqi. Ya, ittaqo yattaqi. Maka dari tattaqi itu kalau dia majazum, itu tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf illah. Maka ittaqi adalah fi'il amr yang mabni. Dan tanda binaknya itu adalah dihapuskannya huruf illah. Ya, ini yang fi'il amr. Kemudian yang terakhir, al-thalithu al-mudari'u. Fi'il yang ketiga itu adalah fi'il mudari'u. walahu halatani dan fi'il mudhari itu memiliki dua keadaan. Al-ula al-bina'u. Ya, fi'il mudhari keadaan pertamanya adalah mabni. Wadhalika bi ahadi syartaini. Dan fi'il mudhari itu mabni jika dia memenuhi salah satu dari dua syarat ini. Al-awwalu, syarat yang pertama, antat tasilabihi nunul inathi jika fi'il mudhari tersebut ya, bersambung dengan nun inaf. Fayubna ala sukuni. Maka pada keadaan tersebut dia mabni dengan sukun. Nahwu contohnya al-mutahajjibatu yahfazna hunna. Al-mutahajjibatu yahfazna hunna ya, orang-orang atau para wanita yang berhijab tersebut ya, menjaga diri mereka. Maka perhatikan kata yahfazna. Ya, yahfazna Itu dari hafizah yahfazu yang asalnya itu adalah e, eh, mu'rob. Akan tetapi karena bersambung dengan nun inath ya, menjadi mabni dengan sukun yaitu yahfazna. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna." Ya. Yaitu wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri ya atau menunggu. Ya, kita lihat catatan kaki ini dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Maka perhatikan Ah, fiil yatarabbasna. Ya, asalnya tarabbasa yatarabbasu. Ya, dia mu'rab. Akan tetapi karena bertemu dengan nun inath, maka menjadi mabni dengan sukun pada huruf sotnya. Maka fa yatarabbas fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukuni. Maka yatarabbas itu adalah fi'il mudhari yang mabni dengan sukun litisolihi binunil inafi karena bersambung dengan nun inaf. Wa nunul inafi dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan nun inaf tersebut adalah dhamir yang mutasil, ya, yang mabni dengan fathah menempati kedudukan rofaknya fa'il. Athani, ya, syarat yang kedua uh, untuk mabninya suatu fi'il mudhari' adalah antat tasila bihi nunut tauqidil mubashiratu. Yaitu ketika fi'il mudhari' tersebut ya, bersambung dengan nun tauqid namun secara langsung. Wahiyallati lam yafsil bainaha wa bainal fi'li fasilun. Ya, apa yang dimaksud dengan bersambung secara mubasyirah? Ya, langsung itu adalah ketika ya tidak ada fasil, ya tidak ada perantaraan yang memerantarai antara fiil tersebut dengan nun taukid. bena alal fathi. Maka pada saat itu dia mabni dengan fathah. Wa alamatu dzalika an yakunal mudhari'u qabla dukhuli nunit taukidi marfu'an bidhammati. ya. Dan kapan ya kapan sebuah fiil ketika bersambung dengan e, nun taukid secara langsung itu dia mabni dengan fathah itu ketika ya tandanya adalah ketika mudhari'nya itu sebelum kemasukan nun taukid itu marfuknya dengan dommah Ya, maka itu syaratnya. Ya artinya pada saat fiil mudhari tersebut belum kemasukan nun taukid, dia marfuknya dengan dommah Wa hadza fil fi'lil musnadi lil wahidi. Ya, dan itu adalah fiil-fiil atau fiil yang disandarkan kepada satu pelaku. Ya, satu pelaku. Ya, jadi ini dapat ditemui pada fiil yang e, pelakunya itu satu orang. Yang pelakunya satu orang. Berarti untuk huwa, kemudian untuk Hia, anta, anti, dan ana. Ya. Jadi yaf'alu, kemudian taf'alu, kemudian taf'alu, kemudian uh, um, ya, yang anti itu nanti ikut yang al afalu khamsah saja. Kemudian kalau untuk ana itu adalah af'alu. Kemudian wama fi hukmihi yang mengikuti hukum taf'alu, yaf'alu, kemudian uh, af'alu itu adalah untuk nahnu yaitu naf'alu. Nahwu contohnya ya, la takunanna 'alal isaati aqwa minka alal ihsani. Ya. Ya janganlah keadaanmu dalam keburukan itu lebih kuat ada pada dirimu ya dibandingkan kebaikan. Maka perhatikan takuna di sini. Ya takuna itu untuk anta. Ya asalnya takunu. Asalnya takunu kemudian bertemu dengan nun taukid. Taukidnya di sini yang thaqilah. Maka dia yang asalnya takunu kemudian menjadi takunanna. Ya takunanna. Maka dia yubna alal fathi. Dia mabni dengan fathah. Ya mengapa? Karena dia al eh, mudariu qabla dukhuli nuni tawkidi marfu'an bid Karena sebelum masuknya Eh, nun taukid itu dia marfu dengan dhammah yaitu takunu. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kalla la yumbadhanna fil hutamah. Ya kalla la yumbadhanna fil hutamah. Ya, sekali-kali tidak sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dalam surat Al-Humazah ayat ke-4. Maka kemudian beliau melanjutkan kalla, ya maka kalla dalam ayat tersebut itu adalah rodaa wa radda lima tawahamahul kafiru. Ya, maka kalla ini untuk mencegah dan juga ya membantah ya apa yang dikhayalkan oleh orang kafir. Ya, karena pada ayat sebelumnya itu adalah eh, yahsabu annama lahu akhladah. Ya, orang kafir itu e, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Maka dibantah dengan kalla. Ya, apa maksudnya? Ay la yukhalladu wa la yabqa lahu malun. Ya, artinya tidak akan harta tersebut tidak akan mengekalkannya. Dan juga harta itu tidak akan kekal baginya. Ya. Wa ala hadza fal waqfu yakunu 'alaiha. Maka karena penjelasan ini, maka ayat ini dibaca waqaf Ya, berhenti di situ. Kalla. Kemudian waqaf. Wa huwa ikhtiyaru makkiyyin rahimahullahu. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh ya Makki ya rahimahullahu. Kala ya. ya kemudian beliau berkata wa yajuzu libtida'u biha ala makna haqqan au ala makna ala. Ya. Namun beliau juga berkatakan boleh juga itu memulai dari ayat tersebut, memulai dari kala tersebut. Ya. Dengan makna haqqan au ala makna ala, ya maknanya haqqan ya sungguh atau ala ya ingatlah. Kita kembali ke atas. Maka perhatikan yumbadhanna di sini ya, yumbadhanna. Ya, aslinya adalah yumbadhu. Ya, yumbadhu. Fa yumbadhanna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathhi. Maka yumbadhanna itu adalah atau yumbadha adalah fi'il mudhari yang mabni dengan fathah. Litisalihi binunit taukidil mubasyirati karena bersambung dengan nun taukid secara langsung. Wa nunut taukidi harfun mabniyun 'alal fathi la mahallalahu minal i'rabi. Dan nun taukid tersebut adalah huruf yang mabni dengan fathah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Al-halatu tsaniyatu dan keadaan yang kedua bagi fiil mudhari' itu adalah al-i'rabu yaitu i'rob. Ya, keadaan yang kedua tadi selain mabni itu mu'rob, ya fi'il mudhari'. Wadzalika bi ahadi syartaini. Ya dan fi'il mudhari' itu mu'rob jika memenuhi salah satu dari dua syarat. Al-awwalu yang pertama alla tattasila bihi ihdan nunaini. Ya ketika fiil mudhari tersebut tidak bersambung dari salah satu dari kedua nun tadi, yaitu nun inath dan nun e, taukid. Nahwu contohnya innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Ya sesungguhnya lelaki tersebut hanya ya duduk bersama orang yang memberikan manfaat baginya dalam agamanya. Maka perhatikan ya jelisu. Ya jelisu di sini tidak bersambung dengan nun taukid dan juga tidak bersambung dengan nun inaf. Karena itu dia diberi atau dia itu mu'rob. Ya dia itu mu'rob. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Ya. Yaitu ya Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Ya, eh, kita lihat catatan kaki di surat Yunus ayat ke-34. Maka perhatikan di sini ya yabda'u kemudian yu'idu. Yabda'u dan yu'idu. Maka kedua fiil tersebut itu tidak bersambung dengan nun inaf, dan juga tidak bersambung dengan nun taukid. Maka kedua fiil tersebut yaitu ya bada'u dan yu'idu itu mu'rab. Athani, kemudian syarat yang kedua supaya uh, fiil mudhari itu mu'rab idza tasalat bihi nunut taukidi ghairul mubashirati. Ya idza tasalat bihi nunut taukidi ghairul mubashirati yaitu ketika nun taukid itu bersambung dengan fiil mudhari namun tidak secara langsung. Wa hiyallati fasalaha 'anil fi'li fasilun. Yaitu ketika nun taukid itu diperantarai oleh perantara, ya artinya ada sesuatu yang memperantarainya antara nun taukid dengan fiil. Wa alamatu dzalika an yakunal mudhari'u qabla dukhuli nunit taukidi marfu'an bin nuni. Ya. Yaitu ketika ya atau tandanya tanda kapan itu uh, suatu fiil mudhari itu bersambung dengan nun taukid namun tidak secara langsung yaitu ketika ya tandanya itu ketika fiil mudhari itu sebelum kemasukan nun taukid itu marfuknya dengan nun. Ya, marfuknya dengan nun. Ya, artinya ini al-af'alul khamsah atau al-amthilatul khamsah. Ya, al-af'alul khamsah atau al-amthilatul khamsah. Ya, maka tadi taf'alina masuk ke sini. Ya. Wa hadza fil fi'lil musnadi ila alifil isnaini. Ya. Dan itu terjadi pada fi'il yang disandarkan ya, kepada alif itsnain. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala ya wala tattabi'an nisabilal ladzina la ya'lamun. Dan janganlah sekali-kali ya kamu berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, maka di sini yang menjadi syahid adalah tattabi'ani yatattabi'ani. Ya, kita lihat penjelasannya mengenai hal ini. Ini ada pada surat Yunus ayat ke-89. Ya. Maka dari mana tattabi'ani tersebut? Aslul fi'li tattabi'ani. Ya, asal fi'ilnya adalah tattabi'ani, yaitu dari ittaba'a yattabi'u kemudian untuk dua orang. Ya, tattabi'ani. Ya, dua orang kedua. Kemudian fadakhalal jazimu. Kemudian masuklah penjazem. Ya, masuklah penjazem yaitu lanahiyah tadi. Fakhudifatin fakhudifat nunur raf'i. Ya, kemudian nun rafa'nya itu dihapus. Ya, karena tatabi'ani itu marfu dengan nun. Thumma ukkida. Ya, kemudian di taukid, ya, diberikan nun taukid atau diberi penekanan. Faltaqa sakinani, maka ada dua sukun yang bertemu. Sukun apa saja itu? Alif aliful itsnaini, ya, sukun yang pertama adalah sukun alif ifnain. Kemudian wan nunul ula min nunit taukidi. Ya, dan nun yang pertama dari nun taukid. Karena nun taukit itu asalnya seolah-olah ada dua nun. Nun pertama sukun, kemudian nun kedua itu bertaukit. Maaf, nun yang kedua itu berharokat. Ya. Maka ada dua sukun, yaitu alif ifnain dan nun pertama dari nun taukit. taukid. Fahurrikat nunut taukidi bil kasri. Ya, maka nun taukid itu diberi harokat dengan kasroh. Ya. Walam tuhzaf. Dan juga tidak dihapus. Nah, di sini mungkin kurang jelas kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada, yaitu walam tuhzafil alifu. Dan alif pada tatabi'an ini itu tidak dihapus. Mengapa tidak dihapus? li'alla yaltabisa bil fi'lil musnadi lil wahidi. Ya, supaya tidak samar, ya, supaya tidak tampak ya serupa dengan fi'il yang disandarkan pada satu pelaku yang telah dibahas sebelumnya. Ya. Kemudian wala tuhdhafu nunut taukidi. Demikian juga nun taukid itu tidak dihapus. Ya. Li'annahu ya utiya ya annahu utiya biha li gharadin karena nun taukid tersebut didatangkan karena suatu tujuan yaitu memberikan penekanan ya ini semua adalah pembahasan i'lal ya pembahasan i'lal ya nanti beberapa catatan kaki isinya i'lal semua fatattabi'ani fi'lun mudhari'un majazumun bilan nahiyati maka tatabi'ani itu adalah fi'il mudhari yang majazum dengan lanahiyah. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Dan tanda jazmnya adalah dihapusnya nun. Li'annahu minal amthilati al-khamsati. Karena itu termasuk al-amthilatul khamsah. Wa alifu ithnaini fa'ilun. Dan alif, alif ithnain adalah fa'ilnya. Wa nunu tawqidi harfun mabniyun alal kasri la mahallalahu. Dan e, nun tawqid adalah huruf yang mabni dengan kasroh yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kita kembali ke atas. Ya, nah, kemudian ke halaman selanjutnya au wawul jama'ati. Ya, atau wawil ya ila alfi alifil ini maka au wawil jamaati atau wawul jamaah ya di uh, fiil yang disandarkan kepada waw jamaah kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunallah ya yaitu e, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan ya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi ya sungguh mereka akan mengatakan Allah ya maka di sini yang menjadi syahid itu adalah layakulunna ya layakulunna ya jadi e, kemudian kita lihat catatan kaki, itu ada pada surat Luqman ayat ke-25. Ya, kemudian ada penjelasan mengenai layakuluna di sini. Asluhu yakuluna. Ya, asal dari layakuluna itu adalah yakuluna. Qala yakulu, ya kemudian yakulu, yakulani, yakuluna. Ya, kemudian Thumma dakhalat alaihi nunut tawqidi. Ya, kemudian masuklah ke dalam yakuluna itu nun tawqid. Ya, fasoro maka kemudian menjadi la yakulunanna. Ya, la yakulunanna. Ya, ketambah, ketambahan dua nun di belakang. Satu nun sukun, kemudian nun yang berikutnya itu berharokat. La yakulunanna. Thumma khudifat nunur raf'i. Kemudian nun rafa'nya, itu artinya ada tiga nun. Nun yang pertama itu dihapus. Mengapa? Litawalil amthali. Ya, karena berurutannya huruf yang semisal. Ya, ada tiga huruf yang semisal di situ. Yaitu nun rofa, kemudian nun taukid pertama, dan nun taukid kedua. Atau kalau di sini, Eh, nunir raf'i wa nunit taukidi. Ya, karena bertumpuknya atau berurutannya yang semisal yaitu nun rafa dan nun taukid. Kemudian nun yang pertama dihapus fasoro layakulunna. Maka jadilah layakulunna. Faltaqa sakinani. Ya, maka bertemulah dua sukun. Apa saja eh, dua sukun itu? yaitu wawul jama'ati wan nunul ula ya min nunit tawqidi. yaitu waw, uh, sukun yang ada pada wawul jamaah dan sukun yang ada pada nun pertama ya dari nun tawqid. ya kita lihat ada dua sukun di situ fakhudhifatil wawu ya kemudian wawu yaitu yang pertama itu dihapus ya Mengapa? Li'anna dhammata qabalaha tadullu 'alaiha. Ya, mengapa bisa dihapus? Ya, ini ilmu i'lal ya. Itu karena eh dhammah yang ada pada lam ya, karena kan yaquluna. Ya, lam itu kan dhammah. Nah, dhammah itu sudah menunjukkan bahwa setelahnya itu ada wawu. Karena dhammah itu huruf eh, harokat yang sesuai dengan wawu. Kemudian fasara layakulunna, maka jadilah layakulunna. Fahuwa fi'lun mudari'un marfu'un, maka layakulunna atau yakulu adalah fi'il mudari yang marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nunil mahzufati. Dan tanda rofaknya adalah ya, subutnya tetapnya nun yang dihapus. Dihapus karena sebab yang tadi litawalil amthali yang dihapus karena ada berurutannya huruf yang semisal. Wal wawul mahdhufatu liltiqa'is sakinaini dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan wawu jamaah yang dihapus, dihapus karena bertemunya dua sukun, itu merupakan domir mutasil yang mabni dengan sukun, yang menempati kedudukan rofaknya fa'il. Ya. Kemudian wa nunut taukidi harfun mabniyun al fathi la mahalla Dan nun taukid itu adalah huruf yang mabni dengan fathah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya. Kemudian wal jumlatu la mahalla jawabul qasami. Dan kalimat tersebut itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab dan itu adalah jawab qasam. Ya. Nah, kemudian di sini Asy-Syaikh e, memberikan kaidah untuk mempermudah ya. Wa'lam annal fi'la yaqulunna atau yaqulanna warada fil Qur'ani fi khamsata asyara maudi'an. Dan ketahuilah bahwa fi'il ya yang tertulis itu yaitu lam, ya, kof wawu, lam dan nun itu e, disebutkan dalam Al-Qur'an fi khamsata asyara maudi'an dalam 15 tempat. Wa huwa fi ba'dihha mabniyun 'alal fathi wa fi ba'dihha mu'rabun. Dan ya tadi layakulunna atau layakulanna itu di sebagian tempat itu mabni dengan fathah. Artinya dibaca layakulanna. Wa fi ba'diha mu'rabun. Ya, dan sebagian tempat itu mu'rab, yaitu layakulunna. Ya. Kama dhakarna, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Waddabitu lidzalika dan yang menjadi patokan bagi hal tersebut Ya ini sebuah kaidah yang memudahkan annal qablan nuni ya maka yang diperhatikan adalah bahwa huruf lam yang datang sebelum nun kan ada lam ya layakulanna atau layakulunna itu lam yang sebelum nun in futihat fahuwa mabniyun kalau dia harokatnya fathah berarti e, eh, layakulanna maka itu mabni. Ya, li'annahu musnadun lil wahidi. Ya karena itu disandarkan kepada satu, yang satu pelaku. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di darra amassathu la yaqulanna hadzali ya, yaitu dalam surat Fussilat ayat ke-50 eh, yaitu walain adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu layaqulanna hadzali. Dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pasti dia berkata ini adalah hakku. Ya, maka perkata eh, syahidnya adalah layaku Ya, layaku lanna. Maka sebelum nun tauhid itu lamnya itu diberi harokat fathah. Ya, maka itu mabni dengan fathah. Karena pelakunya hanya satu. Yaitu dia, huwa di sini. Ya. Kemudian au musnad au musnadun li jam'in zahirin ya atau disandarkan atau pelakunya adalah jama namun jamaknya bukan domir. Ya, jamaknya bukan domir. Tapi zohir. Ya, jamaknya adalah zohir. Ya, atau isim zohir. Ke qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, e, yaitu la yaqulannalladzina kafaru in hadza illa sihrum mubin ya yaitu dalam surat Hud ayat ke-7 ya yaitu eh, sungguh ya, orang-orang ya, yang kafir itu akan mengatakan ya la yaqulanna alladzina kafaru sungguh orang-orang yang kafir tersebut mengatakan in hadza illa sihrum mubin tidaklah ini melainkan hanya sihir yang nyata maka lihat layakulanna. Ya layakulanna. Ya, sebelum nun taukid itu lamnya diberi harokat fathah. Mengapa? Karena fa'ilnya, pelakunya bukan domir di sini. Ya, walaupun jamak. Akan tetapi isim zohir, yaitu isim mausul alladzina. Ya, alladzina itu sebagai fa'il, ya, dia itu zohir, ya, bukan domir. Karena itu dia tetap mabni dengan fathah. Ya. Kemudian wa kanat ya wa kanat madmumatan fal fi'lu mabniyun. Akan tetapi kalau lamnya tersebut itu diberi harokat dommah. Jadi layakulunna. Ya. Maka fiil tersebut adalah fiil yang mabni li'annahu musnadun liwawil jama'atil mahdzufati. Ya. Karena fiil tersebut itu disandarkan kepada wawu jamaah yang dihapus. Wa dhammatul lami dalilun 'alaiha. Dan dhammah yang ada pada lam tersebut itulah yang menjadi petunjuk bahwa ada wawu yang dihapus setelahnya. Wa hadza kama fil ayatil lati biha. Dan ini sebagaimana dalam ayat yang kami berikan contoh tadi, ya. Yaitu wala in sa'al sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah dalam surat Luqman ayat 25. Ya. Atau waka qawlihi ta eh biha fil asli ya wa hadza kama fil ayatil lati maaf wa hadza kama fil ayatil lati mathalna biha fil asli. Dan ini sebagaimana dalam ayat yang kami jadikan contoh pada syarah yang di atas. Waka qawlihi ta'ala dan juga dalam firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab ya yaitu dalam surat At-Taubah ayat 65 dan jika kamu tanyakan kepada mereka ya apa-apa yang telah mereka lakukan, tentu mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka perhatikanlah yakulunna di sini, yaitu juga sama dia eh, mu'rab ya karena dia disandarkan kepada wawu jamaah yang dihapus. Ya, maka kaidahnya kalau eh, lamnya ya lamnya itu fathah maka dia mabni dengan fathah kalau lamnya itu dhammah maka dia mu'rab ya fafham dzalika fa innahu mufidun maka pahamilah ya hal ini karena ini membawa faedah yang banyak ya kita kembali ke atas au ya ilmu khotobati atau disandarkan pada ya mukhotobah Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala fa imma tarayinna minal basyari ahada. Ya dalam surat uh, Maryam ayat 26 itu fa imma tarayinna minal basyari ahada. Ya, jika kamu telah melihat seorang manusia. Maka ini juga akan ada penjelasan i'lalnya. Itu pada surat Maryam ayat 26. Aslul fi'li tar'ayinanna. Ya, asal fi'ilnya adalah tar'ayinanna. Ya. Fanuqilat harakatul hamzati ilar ra'i ba'da hadfis sukuni. Maka harokat hamzah, kita lihat hamzah tar'ayinanna itu hamzah ya diberi harokat eh, fathah itu dipindahkan kepada ro artinya huruf sebelumnya ba'da hadfi sukuni setelah sukun yang ada pada ro itu dihapus wa hudhifatil hamzatu takhfifan kemudian hamzah tadi itu dihapus untuk takhfif untuk meringankan ya ini i'lal ya fasara taroyinanna ya taroyinan ya summa khudifatin nunul ula kemudian nun yang pertama itu dihapus ya wahiya nunur raf'i lil jazimi ya yaitu nun rafa ya kenapa dihapus karena ada penjazm ya penjazm ya Penjazemnya apa? Wa huwa inisyartiyatul mudghamatu fi mazzaidati. Yaitu penjazemnya adalah in insyartiyah yang diidghamkan dengan ma mazaidah. Yaitu imma. Ya tadinya in dengan ma menjadi imma. Fasoro maka jadilah taroyinna. Ya taroyinna. Wal ya'ul ula mutaharrikatun wa qablaha fathatun. Ya. Dan ya yang pertama itu berharokat. Ya. Dan sebelumnya itu adalah fathah. Ya, taroyinna. Ya. Fangkolabat alifan. Ya, maka eh, ya tersebut karena huruf sebelumnya harokatnya fathah maka berubah menjadi alif fasoro taroina, taroinna, ya taroinna. Ya, berubah menjadi taroinna. Faltaqa sakinani, maka kemudian ada dua sukun yang bertemu. Apa itu? Yaitu al-alifu wa ya'ul mukhatabati ba'daha. Yaitu alif yang ada setelah ro dan ya mukhatabah yang datang setelahnya. Fakhudifatil alifu, ya, maka alifnya dihapus fasoro taroinna ya taroinna maka jadilah taroinna faltaqat ya ul mukhatabati sakinatan ma'an nunil ula min nunit min nunit taukidil musyaddadati ya maka bertemulah ya ya mukhatabah yang dalam keadaan sukun dengan nun pertama dari nun taukid yang ditasydid ya fahurrikat fahurrikatil ya'u bil kasroti. Ya maka diberikan uh, harokat kasroh pada ya yang menjadi taroyinna. Ya. Id la yajuzu ya id la yajuzu hadfuha. Ya, sedangkan tidak boleh ya tidak boleh dihapus. Ya, ya tersebut tidak boleh dihapus. Mengapa? Li'adami wujudil ka, wujudi kasrotin qablaha tadullu alaiha. Mengapa ya tersebut tidak boleh dihapus? Karena tidak adanya kasroh ya sebelumnya yang menunjukkan bahwa ada ya yang dihapus. Ya, kita tahu dalam i'lal, kalau huruf sebelum domah, ya maka wawu boleh dihapus. Kalau huruf sebelumnya kasroh, maka ya boleh dihapus hapus. Tapi ini sebelum ya itu bukan kasroh, tapi rok fathah. Ya, taroyinna. Ya, maka tidak boleh dihapus karena tidak ada yang menunjukkan penghapusan tersebut. Walayajuzu ula minal musyaddadati. Ya. Dan juga tidak boleh dihapus ya, nun yang pertama ya, yang bertasdid tersebut. Ya, jadi menjadi taroyina ya. Li'annal maqama yatlubuha musyaddadatan. Ya karena konteksnya keadaannya di sini itu menuntut adanya nun tasydid yang menunjukkan bahwa di situ ada taukid. Falam yabaqa illa tahrikul ya'i bil kasratillati tunasibuha. Ya maka tidaklah tersisa melainkan ya berharokat kasroh ya yang ya sesuai dengannya. Ya, yang mencocoki keadaannya atau yang pantas, ya. Fasarat taroyinna, maka jadilah taroyinna. Fahuwa fi'lun mudhari'un majazumun bi'in. Ya, maka itu adalah eh uh, fi'il mudhari yang majazum dengan in. Ya. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Dan tanda jazmnya adalah dihapuskannya nun. Wa ya'ul mukhatabati fa'ilun. Dan ya' mukhatabahnya adalah fa'il. Hadza huwal masyhuru fi kutubin nahwi. Ya, dan inilah pendapat yang paling masyhur di dalam kitab-kitab nahwu, yaitu e, pemberian i'lal seperti ini. Ya, kita kembali ke atas, oh ini sudah berarti ke bawah ya yaitu paragraf terakhir wa ila hukmil fi'lil i'rabiyyi asyara bi qawlihi wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya dan kepada hukum-hukum yang atau hukum-hukum fi'il yang mu'rab itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkannya dengan ucapan beliau wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya. Ya dan fi'il amr dan fi'il madhi itu mabni. Ya, ai eh, bunia bunial fi'lul maudi wa fi'lul amri. Ya, yaitu fi'il maudi dan fi'il amr amr itu di dimabnikan. Ya, tapi di cetakan dari Ibnul Jauzi itu ada keterangan yang lain. Ya karena di sini kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi bisa dibaca mudhiyin, bisa dibaca mudiyun. Jadi ai fi'lul amri wa fi'lu mudiyyin buniya. Yaitu fi'il amr dan fi'il mabni itu dimabnikan keduanya. Fahudhifal mudhafu minathani. Ya, dan dihapuslah mudhaf dari yang kedua. Yaitu fi'lu mudiyyin. Wa uqimal mudhafu ilaihi maqamahu. Ya, maka kemudian mudhafnya itu menempati kedudukan maaf, mudhof ilaihnya itu kemudian menempati kedudukan mudhofnya tersebut. Jadi dibaca wa fi'lu amrin wa mudiyun. Ya dia menjadi mudhof. Ya dia maka dia jadi marfu. Ya. Wa hadza 'ala raf'i. Ya ini kalau dibaca rafa. Wa ammal jarru fawadihun. Ya adapun kalau dibaca jar yaitu mudiyin maka jelas ya dia diatofkan kepada amrin. Kemudian kita lanjutkan wa a'rabu mudhari'an ya dan mereka ya orang-orang Arab atau para ulama nahwu itu mengi'rab mudhari' fi'il mudhari' ai innal araba nataqat bil mudhari'i mu'raban ya bahwa orang-orang Arab ya ai annal araba nataqat bil mudhari'i mu'raban ya bahwa orang-orang Arab itu kalau dicetakan uh, yang ada di hadapan kita anna kalau dicetakan dari Ibnu Jauzi inna ya ya innal arabana taqat bil mudhari'i mu'raban ya bahwa orang Arab itu mengucapkan fiil mudhari itu dengan mu'rab au annan nahwiyina hakamu bidzalika atau para ulama nahwu itu menghukumi hal tersebut ya karena orang Arab ya tinggal mengucapkan saja Kemudian ulama nahwulah yang mengambil hukumnya. In Arya, yang maksud Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala in Arya, ay khala min nun tawkidil mubashirati, yaitu kosong dari nun taukid yang secara langsung. Wa min nunil inafi, ya dan juga kosong dari nun inaf Wa ahsanu minat ta'biri binunin niswati. Dan penggunaan nun inath ya, itu lebih bagus, ya, lebih baik daripada ungkapan atau istilah nun niswah. Ya, nun inath itu lebih baik digunakan daripada nun niswah. Mengapa? li'anna hadihi la yadakhulu fiha illa al-aqilu. Ya, karena Nun niswah ini itu tidak ada yang bisa masuk ke dalam nun niswah, melainkan yang akil saja. Artinya yang goiru akil itu tidak bisa masuk ke nun niswah. Kalau inath umum, lebih umum. ya. Fal ula a'ammu, sedangkan yang pertama, yaitu nun inath, itu lebih umum. Kayaru'na manfutin, Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengucapkan kaya ru'na manfutin mithalun linunil inasi merupakan contoh untuk nun inas. Ai annan nisaa yukhifna manfutina bihinna. Ya bahwa wanita itu ya, membuat takut sesiapa yang terfitnah dengan para wanita tersebut. Ya, artinya wanita itu menakutkan bagi seseorang yang terfitnah oleh para wanita. Nas'alullahas salamata. Ya, kita memohon ya, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك